Alhamdulillah kita dipertemukan eh, pada kesempatan ini mudah-mudahan di waktu yang singkat antara maghrib dan isya eh, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkahnya untuk kita semua. <clears throat> Malam hari ini materinya yang ringan-ringan saja. Ya. Mau didengarkan dengan ditulis, monggo kalau sekedar ditulis saja juga boleh ya kan? kalau mau ikut mendengarkan Alhamdulillah kita akan membaca uh, satu bab ya dari kitab yang berjudul Nurul Uyun fi Talkhisi Siratil Aminil Ma'mun sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas rahimahullah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad ibn Sayyidinas ya. beliau menulis tentang sejarah tarikh dan sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan para sahabat-sahabatnya beliau beri judul Uyunul Athar fi fununil maghazi wasyama'ili wasyar. Tapi kitab itu tebal, berjilid-jilid. Ya, berjilid-jilid. Kemudian oleh beliau sendiri kitab tersebut diringkas. Nah, yang kita baca malam ini adalah ringkasannya. Beliau yang menulis kitab judulnya Uyunul Athar tebal berjilid-jilid kemudian diringkas sendiri oleh beliau diberi judul Nurul Uyun fi talkhisi siratil aminil ma'mun sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita baca adalah bab mengenai mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu hikmahnya sangat besar. Antara lain untuk menguatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah untuk meneguhkan iman para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Ya, demikian juga untuk membungkam dan membuat dia mereka yang membenci Nabi Muhammad SAW. Demikian juga mengingatkan kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Ya, sesuatu yang di luar nalar, tidak sesuai dengan logika, tidak masuk akal itu bagi manusia. Namun bagi Allah Azza wa Jal, dia adalah zat yang maha mampu untuk melakukan segala sesu, sesuatu yang ia kehendaki. Nah, mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu sangat banyak. Ya. Beliau mengatakan Al-Imam Ibnu Sayyidin Ras, "Dzikru nubdzatin min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam." Berikut ini beberapa mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semuanya beliau sebutkan. Hanya beberapanya saja. Ya, beberapanya saja ini bisa sampai puluhan ya, dalam kitab ini. Padahal sekali lagi kitab yang kita baca adalah dalam versi yang ring, ringkasan. Baik kita baca qala al-Imam Ibnu Sayyidin Nas faminha al-Qur'an Wahuwa huwa a'zamuha mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar adalah Al-Qur'an. Masing-masing nabi, setiap rasul itu pasti dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak dari mereka yang memperoleh mukjizat dan hikmah Allah Azza wa Jalla ya, menjadikan mukjizat-mukjizat itu sangat tepat dan relevan dengan kondisi masyarakat yang dihadapi. Contohnya Nabi Isa Alaihissalam. Ya, di zaman Nabi Isa Alaihissalam, eh, status dan derajat seseorang itu dinilai dan ditentukan dengan pengetahuan serta kemampuannya di bidang kesehatan dalam hal ilmu kedokteran penyakit bagaimana menyembuhkan zaman Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan mukjizat terbesar untuk Nabi Isa alaihissalam adalah memiliki kemampuan biiznillah untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang menurut keumuman orang di zaman itu tidak bisa disembuhkan. Penyakit apa saja itu? Penyakit apa saja itu? Santri? Apa aja? Yang bisa disembuhkan Nabi Isa alaihissalam Biiznillah tentu pasti. Ya. Apa saja penyakit? Apa? Penyakit apa? Masuk Islam? Buta, terus apa? Hanya satu. Oh, tahunya satu sudah lumayan itu. Eh, yang lain, yang lain. Penyakit apa, Mas? Kus, kusta. Ya. Apalagi yang lain? wa uhyil mauta ubriul akmaha wal abras wa uhyil mauta idznillah tetap Nabi Isa mengatakan seperti itu ya. bahkan orang yang sudah meninggal dunia pun bisa dihidupkan itu kan medis kedokteran namun beliau tekankan bi idznillah itu semua seizin dari Allah Azza wa di zaman Nabi Musa alaihi salam yang menjadi tolak ukur itu adalah kemampuan sihir. Ya, kemampuan si, sihir. Kalau orang itu punya kemampuan sihir, wow dihormati, dimuliakan, dapat kedudukan lah. Dapat kedudukan, pokoknya pinter sihir, berarti dia dihormati. Nah Nabi Musa alaihi salam diberi mukjizat oleh Allah Azza wa Jal yang bisa mengalahkan sihir-sihir itu. Mukjizat yang membuat para penyihir itu sadar bahwa ada kekuatan yang tidak bisa dilawan dan tidak mungkin ditandingi kalau mereka melepaskan tongkat dan tali-tali menjadi ular padahal hanya disihir matanya tongkat tetaplah tongkat tali tetaplah tali ya, yang terlihat menjadi ular-ular kecil itu kan hanya pandangan mata saja tapi hakikatnya tetap tongkat adalah tongkat tali adalah tali Nabi Musa alaihissalam ketika melemparkan tongkatnya betul-betul berubah menjadi oh, ular kalau tukang sihir itu tahu ya talinya cuma gini-gini aja tapi orang melihatnya oh itu ular tongkatnya ya tetap tongkat tukang sihir tahu ya. tapi orang-orang melihatnya oh ular pada saat Nabi Musa alaihi salam melemparkan tongkatnya dan betul-betul menjadi ular mereka kaget pun ini tenanan ini ya. makanya mereka kemudian sujud ya sujud itu dalam arti aman Nabi Rabbi Musa kami beriman dengan Tuhannya Musa alaihi salam dan seterusnya lah dari zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ya, masyarakat Arab waktu itu sangat ya, sangat mendewakan kemampuan berbahasa ya, yang pandai bercakap pintar berretorika apalagi bisa menjadi penyair penyair dan pujangga oh itu udah dihormati banget itu ya, siapa yang bicaranya fasih udah pasti dimuliakan maka Al-Quran pun menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka orang-orang Arab itu mereka ngerti bahwa Al-Quran itu bukan ucapan manusia, bukan ucapan manusia. Mereka faham dan mengerti bahwa ini bukan kalimat-kalimat biasa. Mereka mengakui sangat indah ya eh, tatanan bahasa di dalam Al-Quran itu. Tapi itulah wa matughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la Kalau sudah tidak mau beriman, berapapun bukti, sebanyak mukjizat, ya tetap aja mereka tidak mau beri, beriman. Itu baru secara bahasanya saja. Ya. Maknanya, pengaruhnya, siapa yang membaca dan mendengarnya, itu pasti ya. menambah kekuatan. Imannya itu naik. Al-Quran ya. ditakuti oleh bangsa setan jin akan berlarian menghindar ketakutan jin ya, jin-jin yang tidak baik tentunya Al-Quran itu adalah obat dan penawar ya. Al-Quran itu adalah petunjuk sekian banyak nama-nama Al-Quran itu wahwa a'udhamuha baik qala rahimallahu ta'ala wa sadri mukjizat yang berikutnya kalau mau kita kasih nomor ya kopi mas oh bukan oh, kira kopi baik jasa kelahiran ya. kemudian yang kedua syakus sadri ya, ini juga termasuk mukjizat dada Nabi Muhammad SAW di belah oleh malaikat malaikat Jibril salam Paling tidak dua kali peristiwa itu. Yang pertama ketika masih kecil, kemudian dibasuh, dibersihkan. Kemudian yang kedua pada malam Isra Mi'raj. Itu juga luar biasa. Itu izat ya kan? Dibelah loh. Dikembalikan lagi. Kemudian yang ketiga wa ikhbaruhu an baitil maqdis. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam memberitakan dan menyebutkan eh, ciri-ciri dan tanda-tanda Baitul Maqdis. Kapan ini? Siang ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam malamnya ya, diperjalankan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit yang ketujuh Sidratul Muntaha, kemudian turun lagi kembali ke bumi. Ya, eh, jelas didustakan lah waktu itu. Siapa yang mau percaya dalam satu malam dari Mekah ke Palestina? kemudian naik lagi ke atas langit yang ketujuh sana terus turun lagi di pagi harinya siapa yang mau percaya tetapi ada orang-orang yang kemudian ya mungkin ya ingin membuktikan barangkali setengah percaya setengah tidak bahkan ada juga yang memang ingin mempermalukan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam beliau diminta coba kalau memang betul-betul engkau ke Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa ceritakan untuk kami Masjidil Aqsa itu seperti apa sih Masjidil Aqsa itu seperti apa? Sebab mereka sepakat bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak pernah ke Masjidil Aqsa. Ya. Mereka sepakat, mereka tahu Muhammad itu nggak pernah ke sana. Coba kalau dia ngaku-ngaku ke sana, Baitul Maqdis itu seperti apa? Udah diceritakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu ditampakkan betul-betul terlihat jelas Kemudian beliau menceritakan Baitul Maqdis itu begini, tiangnya, lantainya, bentuk bangunannya, halamannya lengkap selengkap-lengkapnya. Ya, bahkan kafilah ya, kafilah dagang Quraisy yang dalam perjalanan pulang itu Nabi Muhammad SAW bisa menceritakan ada berapa dan siapa-siapa saja. Tapi itulah ya, yang beriman tambah beriman, yang kafir tetap dalam kekafirannya. Yang keempat, wansyiqaqul qamari bulan yang terbelah du, dua. Itu betul-betul terjadi terbelah dua. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar." Bulan terbelah menjadi dua. Yang kelima, qala rahimallahu taala wa annal mala'a min Quraisy ta'aqadu ala qatlih fa kharaja alaihim fa khutifat absaruhum wa daqqat adqanuhum fi sudurihim. Ada sekelompok pemuda Quraisy mereka e, mendapatkan tugas untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini kan menjelang hi, hijrah pada atau beberapa malam atau pada malam akan beliau berangkat hijrah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam keluar dari rumah sementara mereka yang mengepung itu sudah tertidur bahkan dagu-dagu mereka menempel di dada begini wa aqbala hatta qama ala ruusihim faqabahu qabdatan min turabin wa qala syahatil wujuh wa kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berdiri menyaksikan dan memandang ke arah mereka beliau mengambil segenggam pasir kemudian disebarkan di tubuh mereka sambil mengatakan syahatil wujuh wajah-wajah yang jelek fama asabara rajulan minhum min illa utila yauma badrin orang yang apa terkena pasir yang dibuang oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi ditaburkan itu pasti terbunuh dalam perang Badar. Yang keenam, ini cuma sekedar membaca saja ini. Pokoknya malam ini materinya yang ringan aja. Kalau waroma yauma Hunainin biqabdatin min turabin fi wujuhil qaum fahazamahumullahu taala. Pada waktu perang Hunain, kaum muslimin pertama-tama itu kan dipukul mundur dibuat terkejut, kaget. Ya, karena mereka diserang secara mendadak di salah satu celah sempit, ya, bukit yang mengarah ke lembah Hunain. Ya, beberapa, ya kurang lebih kalau sekarang kita naik kendaraan ke lokasi apa namanya uh, the Battle of Hunain itu, ya, lokasi pertempuran Hunain itu, ya kurang lebih setengah sampai 45 menit lah setengah jam sampai 45 menit tempatnya luas ya namanya saja lembah Hunain ya tidak jauh dari Mekah ya e, lebih ke arah Jirona kalau zaman sekarang Taib nah pasukan kaum muslimin sempat terpukul mundur sementara Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam maju ke depan ya sambil kemudian mengambil pasir terus dilemparkan ke arah musuh ya, kemudian mereka kalah ya, alaihi wasallam kemudian yang ketujuh wanasjul ankabuti fil ghar ini salah satu riwayat menyebut seperti itu bahwa ketika Nabi Muhammad alaihi salatu di dalam gua Taur dalam apa e, perjalanan hijrah ke kota Madinah itu laba-laba membuat sarang di depan atau di mulut gua. Ya, ada yang mengatakan bahwa riwayat itu lemah. Ya. E, namun itu sudah cukup masyhur dalam e, sejarah dan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-8, wa makana min amri Suraqah bin Malik irtabi'ahu fil hijrah fasakhat qawaimu farasihi fil ardil jaldi. Mukjizat yang berikutnya adalah Suraqah bin Malik. Ya kita juga sudah sering mendengar tentang Suraqah bin Malik. Waktu itu Suraqah mengejar dan mencari jejak Nabi Muhammad SAW dapat jejaknya bisa ditemukan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang sering melihat ke belakang takut kalau ada yang menyusul ya kadang-kadang beliau di depan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam khawatir kalau ada yang menghadap jadi kadang-kadang Abu Bakar itu ke depan kadang-kadang di belakang ya, selalu mengkhawatirkan keselamatan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam saat itu Abu Bakar Siddiq melihat itu Surakah dikenali memang dan Surakah bin Malik ya termasuk uh, orang apa orang orang terkenal ya dalam hal kemampuan mencari jejak, kemudian e, kemampuan dan keahlian dalam berkelahi. Ketika semakin dekat, fasahat qawaimu farosihi fil ardil jaldi. Padahal tanah itu tanah keras bukan tanah berpasir. Itu keempat-empat kaki kuda yang dia tunggangi Rasulullah anhu itu masuk ke dalam tanah seakan-akan disedot itu mukjizat dari Nabi Muhammad wasallam yang Allah berikan. Ya. Akhirnya Surakah bin Malik kan sadar ini bukan orang biasa ini. Bukan orang biasa. Maka Surah Surakah bin Malik kemudian minta maaf. Ya, Nabi Muhammad wasallam menyatakan, Kaifabika. Gimana kamu nanti ketika gelang-gelang demikian juga topi dan mahkota Raja Persia itu bisa kamu pakai. Ya, yang namanya Raja zaman dulu itu di sini aksesorisnya ada gelang-gelangnya gitu, gelang-gelang emas dan yang semisalnya. Tapi surah bin Malik percaya bahwa itu pasti akan terjadi. Akhirnya surah bin Malik masuk Islam di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika pasukan kaum muslimin menaklukkan Persia di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya. Harta rampasan perang kerajaan Persia itu tadi bawa ke Madinah. Nah di antara yang dilakukan sahabat Umar Ibn Khattab adalah memanggil Surabah bin Malik. Dipanggil sini. Ini silakan kamu pakai. Seperti yang dulu pernah dijanjikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah mahkotanya dipakai, gelang-gelangnya juga dipakai saat itu. Radhiyallahu anhu. Kemudian yang kesembilan, wa masaha Sallallahu Alaihi Wasallam ala dhahri anaqin lam yanzu alaihi al-fahlu fadarrat. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu pernah mengusap punggung anak kambing yang masih belum berusia satu tahun. Lam yanzu alaiha al itu belum belum dikawini oleh pejantan. Fadarrat Ternyata kemudian setelah diusap oleh Nabi alaihi salatu wasallam dia mengucapkan bismillah. Bisa diperah. Ya. Ini riwayat terkait dengan masuk Islamnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu innaka ghulamun mulayyimun eh, muallamun kamu itu anak kecil tapi cerdas loh kenapa ketika menyaksikan hal itu Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu kan menggembalakan kambing-kambing milik salah satu tokoh Quraisy Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lewat begitu, ada yang bisa diperah kau? Enggak ada. Ini bukan punya saya juga ini, bukan milik saya. Karena beliau sudah punya sifat amanah sejak muda, sahabat Ibnu Mas'ud itu radhiyallahu anhu. Kemudian boleh nggak kalau yang ini saya saya usapkan itu? Silakan. Karena yang masih kecil kan masih jempe belum satu tahun. Diusap, usap, usap, usap, usap, diperah keluar susunya. Nah, Ibnu Mas'ud yang waktu itu masih muda mengatakan alim nih minal Quran min hadal Quran. Eh Muhammad, kok saya diajari Quran juga tuh. Nabi Muhammad mengatakan innaka hulayyimun mu'allamun. Emang kamu anak muda yang cer cerdas. Itu mukjizat Ya, mukjizat. Anak kambing bisa diperah susunya. Kemudian yang ke-10 wasyatu ummi ma'banin. Ya. Ini kurang lebih juga ceritanya sama tentang kambing milik Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Jadi dalam perjalanan hijrah, Nabi Muhammad alaihi wasallam yang ditemani sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu melewati khaymat Abi Ma'bad. Itu melewati perkemahan milik Ummu Ma'bad dan suaminya Abu Ma'bad. Orang apa? Orang Badui lah ya. Yang sering pindah-pindah Lalu Nabi Muhammad alaihi salatu dan Abu Bakar Siddiq minta izin mungkin ada kambing yang bisa diperah susunya. Oh, enggak ada, habis. Ya, ada lagi. Kemudian oleh Nabi Muhammad alaihi salatu beliau izin, bisa enggak kalau yang ini saya apa saya ambil susunya oh silakan ya, diusap usap usap usap usap ternyata bisa diperah susunya ya, padahal sudah tidak lagi produktif ya kan? setelah itu Nabi Muhammad Salatu melanjutkan perjalanan suaminya umum Abu Ma'bad itu datang istrinya Abu Ma'bad cerita tadi kita ada tamu begini begini begini loh ya pantasan ada susu karena susunya masih ada belum dihabiskan semua Ketika Umum abad menceritakan orang tadi itu sifat dan ciri-cirinya begini-begini. Wah itu orang yang dicari-cari seluruh jazirah Arab itu. Ya, Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-11. Wa da'watuhu li Umar an yu'azzil an yu'izzallahu bihil Islam. Doa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam agar Umar bin Khattab masuk Islam. Ya, masuk Islam. Kemudian wa da'watuhu li Ali an yuzhiballahu anhu al-harra wal barda. Doa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib agar tidak terganggu dan terdampak oleh cuaca panas maupun cuaca dingin. Mau panas sekali, mau dingin banget, Ali bin Abi Thalib nggak terpengaruh. Wa tafala fi 'ainaihi wa huwa armad fa'ufiya min sa'atihi wa lam yarmad ba'da dhalik. Suatu saat Ali bin Abi Thalib itu sakit mata, dua-duanya sakit, Kemudian ini dalam perang Khaybar ya. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meludah kecil di kedua mata sahabat Ali bin Abi Thalib langsung sembuh saat itu juga. Walam yarmat ba'da dalik. Sejak saat itu sampai meninggal dunia Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengeluhkan sakit mata, tidak pernah. Ya. Kemudian yang ke-14 waradda aina Qatadah ibn Nu'man ba'da an salat ala khaddihi fakanat ahsana ainai. Ini dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud itu ada sahabat namanya Qatadah bin Nu'man. Ya, Qatadah bin Nu'man. Itu bola matanya tercungkil sampai keluar. Salat ala khaddi itu sampai bola matanya itu ke pipi begini. Kecungkil oleh pihak musuh tentunya. Ya. Oleh Nabi Anis salatu wasallam bola mata itu dikembalikan. Dimasukkan di lubang mata set ya langsung sembuh tidak sakit lagi saat itu juga fakanat ahsana ainai nah mata yang tadi itu menjadi lebih baik dibandingkan mata yang satu dan disebutkan di sini itu mata sebelah kanan atau mata sebelah kiri kalau itu mata sebelah kanan berarti lebih baik daripada mata sebelah kiri kalau yang dimaksud itu mata sebelah kiri berarti mata sebelah kiri menjadi lebih baik dan lebih indah daripada mata sebelah kanan kanan. Itu yang dimaksud fakanat ahsana ainaihi. Ya, mata yang tadi sempat tercungkil keluar masih gantung begitu dikembalikan. Ya. Kemudian sembuh saat itu juga. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar cerita ini belum? Hah? Belum. Sudah pernah dengar belum? Oh, Pak Abdurrahman sudah pernah? Sebelum ini? matanya keluar ini. Ini kan ringkasan semua ini. Ah, sudah ya. Kalau belum berarti kudu sering-sering ngaji maksudnya. Ya kan? Karena ternyata banyak hal yang belum kita tahu. Kita tahu. Iya. Wada'a li Abdullah bin Abbas bita'wili wal fikhi fid din. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mendoakan supaya sahabat Abdullah bin Mas'ud di mendapatkan ilmu tentang tafsir dan fikih agama dan terkabul kan. Sahabat Ibnu Abbas kemudian menjadi ahli tafsir yang terkemuka. Doa. Kemudian yang ke-16, wada'a li jamali Jabirin fasara sabiqan ba'da an kana masbuqan. Sahabat Jabir itu punya onta, itu sudah tua. Onta itu sudah apa? Jalannya enggak, jalannya lambat. Gitu. Jalannya lambat Akhirnya apa? Didoakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Akhirnya unta milik sahabat Jabir itu yang sebenarnya dibeli oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Akhirnya jadi super cepat. Ba'daan kana masbukan. Padahal sebelumnya itu kalah dalam berpacu. Qala wada'a li Anas bitulil umri wa kathratil mali wal walad. Yang ke-17. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mendoakan agar sahabat Anas bin Malik umurnya panjang hartanya banyak, anaknya juga. Dan sesuai seperti yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, sahabat Anas bin Malik itu dikasih umur yang panjang, hartanya banyak, termasuk kebun kurma. Ya kalau umumnya kebun kurma itu satu tahun panen hanya satu kali, tapi kebun kurma milik Anas bin Malik satu tahun bisa panen dua kali. Itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Yang namanya kurma itu ya satu kali, satu kali, satu kali, satu tahun satu kali panen. Kemudian anaknya banyak anak cucunya sampai ratusan itu. Ya, radhiyallahu anhu. Yang ke-12, yang ke-18. Wa fi tamri Jabirin bil barakah fa awfa ghurama'ah wa fadala 13 wasaqan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mendoakan agar kebun kurma milik Jabir itu diberi berkah. Utangnya banyak waktu itu sahabat Jabir karena beliau menjadi kepala rumah tangga melanjutkan ayahnya yang gugur dalam perang Uhud radhiyallahu anhum. Kemudian didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu panennya luar biasa. Ya. Fa'aufa yang utang-utang itu bisa dilunasi oleh sahabat Jabir bahkan wafadala asyara wasqan bahkan lebih ya, lebihnya itu sampai 13 wasak wasak itu udah berkeranjang-keranjang satu wasaknya apalagi 13 Qala yang ke-19 wastasqa alaihi salatu wassalam famutiru usbu'an. Orang-orang karena apa sudah lama kemarau tidak turun hujan, rame-rame mereka datang menemui Nabi Muhammad ini salatu wassalam agar beliau berdoa kepada Allah turun hujan. Turun hujan satu minggu penuh, siang malam, siang malam, siang malam, tujuh hari tujuh malam. Akhirnya rame-rame lagi mereka datang ya Rasulullah hujan terus ya kan halakatil amwal ini sudah kebun-kebun kita jadi rusak, ternak-ternak juga gimana kita mau menggembelak, menggelap, apa, Ya dikembalakan itu gimana itu? Sumbat tashalahum fanjaba fanjabatis sahabu. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah agar tidak lagi turun hu, hujan supaya berhenti. Bahkan berdoa Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah hujannya biar di luar kota Madinah jangan di tempat kami ini. Sudah akhirnya tidak lagi hujan di kota Madinah. Yang ke-20, wada'a ala Utbah bin Abi Lahab fa akallahu asadu bizarqa'i minasyam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah mendoakan Utbah bin Abi Lahab. Ini salah satu yang membenci is Islam. Apa yang terjadi fa akallahu asad? Akhirnya Utbah bin Abi Lahab ini diterkam oleh singa bizarqa'i minasyam di daerah Zarqa negeri Syam. Ke-21, wa syahidat lahu syajaratu bi risalah fi khabaril a'rabi alladhi da'ahu ila islam Pohon, pohon ini, pohon itu bisa berbicara dan bisa memberikan kesaksian ketika ada orang badui datang yang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajak orang badui itu masuk Islam. Faqala hal min syahidin ala ma taqul? Faqala na'am hadhihi syajarah. Orang badui itu tanya, "Eh Muhammad, ada nggak saksinya ya, yang menguatkan apa yang kamu sampaikan tadi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Oh, ada pohon ini." Tsumma da'aha. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memanggil pohon itu, "Eh, pohon sini." Fa'aqbalat, pohon itu datang. Begitu. Fastashhadaha. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meminta, "Kamu siap jadi saksi?" Fasyahidat annahu kama qala Pohon itu kemudian bersaksi, saya bersaksi dia benar, saya bersaksi dia benar, saya bersaksi dia benar. Saya bersaksi, dia benar. Tsumma raja'at ila manbatiha. Kemudian pohon itu kembali ke posisinya yang semu semula. Wa amara syajarataini fajtama'ata tsumma iftaraqata. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memerintahkan dua pohon yang tadi jejeran begini itu untuk mendekat ya ijtam fajtama'ata. Untuk kemudian apa? Gabung jadi satu. Setelah itu pisah kembali. Ya. Kenapa? diterangkan ada kejadian yang lain itu yang dimaksud wa amara insanan an yattaliqa ila nakhalatin yaqulu lahunna amarakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajtami'na fajtama'na Nabi Muhammad alaihi salatu memerintahkan salah satu sahabatnya kamu ke sana ke pohon-pohon kurma itu bilang sama pohon-pohon kurma itu eh Rasulullah meminta kalian untuk gabung jadi satu katakan 4 5 pohon ya pohon kurma terus akhirnya gabung semua tek tek tek menjadi satu baris. Kenapa? Karena Nabi Muhammad alaihi salatu menghendaki untuk menunaikan hajat. Sehingga itu sebagai apa? Sebagai pe, sebagai apa? Sebagai apa? Pada guru apa orangnya? Sebagai apa? Orang suara. Sebagai yang keras lah. Sebagai betul kan? Nah, maksud yang tua yang jawab beriwe Dan sebagai penutup, karena Nabi Muhammad SAW ingin menunaikan hak hajat. Jadi pohon-pohon itu gabung jadi siji supaya tidak kelihatan semua orang. Begitu. Fala maqaba tahu selesai menunaikan hajat amarahu an ya'murahunna bil audi ilaman amaniki hinda faudna kama kunna wa Setelah selesai buang hajat, Nabi Muhammad menyuruh orang tadi udah suruh mereka kembali ke tempat semula udah kembali lagi ke tempat semu semula kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pun istirahat yang ke-24 waja'at syajaratun tashuqqul ardh hatta qamat alaih pernah ada sebuah pohon itu apa jalan menembus tanah sampai berdiri di depan Nabi alaihi salatu wasallam waktu itu Nabi Muhammad sedang tertidur sedang tidur falamastaiqadha min manamihi dzukirat Ketika beliau bangun tidur ada yang cerita Rasulullah tadi ada pohon begini begini begini. Faqala hiya syajaratun ista'dzanat rabbaha fi an tusallima alayya fa'adina laha. Oh, itu pohon tadi minta izin kepada Allah ingin mengucapkan salam buat saya. Akhirnya dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasallama alaihi al-hajaru wasyajaru la la la ya Pada malam beliau diangkat sebagai nabi dan rasul batu dan pohon itu mengucapkan salam untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wa qala inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sungguh saya masih mengenali batu yang dulu mengucapkan salam untuk saya di Mekah sebelum saya diutus sebagai nabi dan rasul. Yang ke-26 wahanna ilaihil jidhu. Ada pohon kurma yang menangis Kenapa? Karena tidak lagi digunakan untuk sandaran Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan khutbah, menyampaikan nasihat. Kemudian wasab hasa fi kafih. Nomor 27 ada kerikil-kerikil itu diambil oleh Nabi alaihi salatu wasallam di telapak tangan beliau yang mulia diambil beberapa kerikil. Di situ ada sahabat Abu Bakar, Umar dan Uthman Ternyata kerikil-kerikil itu bertasbih. Riwayat Abu Dawud itu. Subhanallah. Kerikil itu ber, bertasbih dan didengar oleh orang-orang di situ. Wa ta'am, seperti juga makanan. Ya, makanan di hadapan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu bertas bertasbih. Yang ke-29 wa alamat husyatu bisummiha. Ya. Daging kambing yang mau dimakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu bilang dan mengatakan, "Aku ada racunnya, jangan dimakan." Jadi Nabi Muhammad ada dulu yang ingin merang meracun Nabi Muhammad sama orang Yahudi waktu itu ya Orang Yahudi mau meracun Nabi Muhammad SAW dan ya, mereka cari kabar, cari informasi Nabi Muhammad kalau daging kambing itu yang paling disenengin mana? Oh sampilnya. Udah sampilnya dikasih racun banyak-banyak. Pas mau dimakan begini, dagingnya ngomong, eh Muhammad aku ada racunnya. Hanya ditinggal oleh Nabi SAW, cepat-cepat dia pulang ke Madinah, di kota maksudnya. Kemudian kampung Yahudi itu pun dikepung. Qala wa syaka ilaihil ba'iru qillatal 'alafi wa kathratal 'amali. Yang ke-30 ada onta yang mengeluh kepada Nabi alaihi salatu wasalam, makanannya sedikit, kerjanya banyak, ya Sampai Nabi Muhammad bertanya, "Man robu hadal jabal?" Eh, yang punya onta ini siapa? Tadi dia berusaha ngadu sama saya loh. Dikasih kerjaan yang banyak dan berat tapi makanannya sedih, sedikit. 31. Wasalathu dhabiyatu an yukhallisaha minal habli liturdi'a waladaha wa ta'udah fa Fatalafadat bisyahadatain bi ada e, rusa ya, tertangkap, kemudian diikat, dibawa ke kota Madinah. Ada rusa ketangkap, ya rusa gurun pasir sana lah, ketangkap, dibawa ke Madinah diikat. Ketika rusa itu melihat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, rusa itu bicara, "Muhammad, tolong saya dilepas lah Saya ingin kembali ke rumah. Saya ingin menyusui anakku. Nanti saya kembali lagi ke sini." Akhirnya oleh Nabi Muhammad SAW dilepas sudah, kamu pulang aja pergi. Fatalah fawad bi syahadatain. Rusa itu kemudian mengucapkan dua kalimat syahad, syahadat. Ini pernah dengar belum Abdurrahman? Belum. Kemudian yang ke-32 wa akhbaru an masarihil musyrikin yauma badrin falam ya'du ahadun minhum masra'ahu. Ya, sehari sebelum terjadi perang Badar, Nabi Muhammad alaihi salatu cek lokasi cek lokasi yang besok akan digunakan berperang itu beliau kan menunjuk di sini tempat matinya si A, di sini tempat matinya si B, di situ tempat matinya si C. Falam ya'du ahadun minhum masra'ahu. Setiap nama yang disebut oleh Nabi Anihi salatu wasallam, ya memang matinya di tempat itu. 33. Wa akhbara anna ta'ifatan min ummatihi yaghzuna fil bahri wa anna umma haram binta milhan minhum fakana kadzalik. Nabi Muhammad Anihi salatu wasallam pernah memberikan berita bahwa ada sejumlah umatnya yang akan berperang di lautan. Zaman dulu kan nggak ada angkatan laut. Angkatan laut Islam itu pertama kali dibentuk di zaman kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Di zaman Umar waktu itu ditolak. Ya, kenapa? Karena memang masih belum diperlukan dan masih lemah kaum muslimin. Ya. Tapi memang benar ya di zaman kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan ada pasukan laut angkatan perang kemudian sahabiat Ummu Haram ikut dalam perang pertempuran di laut. Kemudian yang ke-34 wa qala li Utsman tusibuhu balwa syadidatun fakanat kama qala wa qutila fi dari. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah memberitakan tentang sahabat Utsman bahwa ada musibah besar yang akan menimpanya. Ternyata benar, Utsman radhiyallahu anhu beliau gugur dibunuh oleh kaum pemberontak pada waktu itu beliau ada di dalam rumahnya. Wa qala lil ansar innakum satalqauna ba'di atharatan Beliau pernah mengatakan kepada sahabat-sahabat Ansor, sesungguhnya kalian semua sepeninggalku nanti akan mengalami atharah. Atharah itu kurang diperhatikan. Ternyata kan betul. Kenapa? Karena di zaman kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan, pusat pemerintahan di Bin dah dari Madinah ke Damaskus. Kemudian yang ke-36, qala fil Hasan inna ibni hadza sayyid wa inna Allah azza wa jalla sayuslihu bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Nabi Muhammad ini SAW pernah mengatakan tentang cucunya yang bernama Al-Hasan, sesungguhnya cucuku ini adalah seorang pemimpin. Dan sesungguhnya Allah Azza wa akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin melalui cucuku ini. Benar ya? Ya di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan ya dengan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhum akhirnya kaum muslimin bersatu karena Al-Hasan bin Ali itu mengalah ya, mengalah Kemudian yang ke-37, wa akhbara bi qatlil ansiyil kadzdzab wa huwa bi San'a lailata qatlihi wa biman qatalah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberitakan bahwa Al-Ansi, seorang nabi palsu, itu terbunuh di San'a, ibu kota Yaman. Malam di mana Al-Ansi itu dibunuh ya oleh orang-orang. Gitu. Memang betul seperti yang di diberitakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. 38. Wa qala li Thabit bin Qais ta'ishu hamidan wa tuqtalu syahidan faqutila yaumal yamamah. Wahai Thabit, kamu akan hidup mulia dan kau akan terbunuh sebagai syahid. Memang benar, Thabit bin Qais beliau gugur dalam perang Yamama. 39 wartad rajulun walahi bil musyrikin. Ada orang murtad kemudian bergabung dengan kaum musyrikin. Fabalaghahu annahu mata Kemudian ada berita orang yang murtad itu mati. Faqala innal arda la Nabi Muhammad ini salam bersabda, bumi tidak mau menerima jasadnya. Bahkan agak dalik. Ternyata memang betul. Di mati orang itu yang murtad, dikuburkan, besok pagi jasadnya udah terlempar keluar. Dikuburkan lagi, ya kan? masukkan ke tanah, besoknya lagi terlempar lagi sampai tiga kali. Akhirnya mereka bilang, wah memang bumi nggak mau menerima dia jasadnya gitu kemudian apa dibiarkan begitu saja. 40. Wa qala li rajulin ya'kulu bi shimalihi kul bi yaminik fa qala la astati. Nabi Muhammad pernah mengingatkan orang yang makan pakai tangan kiri, "Eh, kalau makan pakai tangan kanan." Kata orang itulah astati, "Wah, saya enggak bisa kalau pakai tangan kanan." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Lastata'ata." Nabi Muhammad alaihi wasallam menyatakan, "Kalau gitu kamu enggak akan mungkin bisa lagi pakai tangan kanan." Falam yutik an yarfa'aha ila fihi ba'du seumur hidup orang itu tidak bisa menggunakan tangan kanannya lagi alias lumpuh ya wa dakhala sallallahu alaihi wasallam makkah aam al-fath wal asnam حول الكعبة kabah mu'allaqatun wa bi yadihi qadibun faj'ala yushiru bihi ilaiha wa yaqulu ja'a al Nabi Muhammad alaihi salam ketika penaklukan Mekah beliau masuk ke Mekah ya di apa di Masjidil Haram di area Ka'bah Waktu itu banyak sekali patung-patung yang digantung di dinding-dinding Ka'bah, baik di luar maupun di dalamnya. Nabi Muhammad SAW itu membawa kayu kecil, kemudian beliau menunjuk ke arah patung-patung itu sambil mengatakan, Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Itu patung-patung itu itu jatuh. Jatuh ke tanah. Padahal cuma diginiin aja. Ja'al haqqu wa zahaqal batil jal haq wa zaqal Ah, itu jatuh-jatuh semua itu. Sallallahu alaihi wasallam. 40, 41, 4, 41 aja ya. Masih banyak sebenarnya ini. Ini baru separuh dari apa disebutkan oleh Imam Ibnu rahimullah.